Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah Al-Qur'atu tariqun syar'iyyun lil mutasawiyat. Al-Qur'atu tariqun syar'iyyun lil mutasawiyat. Bahwa <clears throat> Qur'ah itu, Qur'ah yakni pengundian merupakan tariqun syar'i, jalan syariat. Artinya maksudnya adalah pengundian itu disyariatkan lil mutasawiyat bagi sesuatu yang sama dan kaidah ini tentunya didasari dengan dalil-dalil yang insyaallah taala akan kita e, sebutkan ada lima dalil dua dari Al-Quran dan empat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Sebagian ulama menyebutkan dengan tentunya beberapa ungkapan yang sedikit berbeda tetapi maknanya sama. Ya. Di antaranya perkataan mereka bahwa tushra'u al-qur'ah tushra'u al-qur'ah idza juhila al-mustahiq wa ta'azzara al-qismah wa ta'azzarat al-qismah. Sebagian ulama bilang bahwa <clears throat> disyariatkan hukum qur'ah apabila yang berhak mendapatkannya itu tidak diketahui kemudian tidak mungkin diadakannya pembagian kisma, maka diadakanlah pengundian dan pengundian yang dimaksud bukan pengundian untung rugi dari sisi materi ya karena kalau dari sisi materi mendapatkan keuntungan dan yang lain mendapatkan kerugian maka ini tentunya diharamkan termasuk perbuatan yang diharamkan dan termasuk maisir judi tetapi qur'ah yang akan kita bahas dalam kesempatan yang mulia ini adalah qur'ah yang tidak ada hubungannya dengan untung rugi dari sisi ini. Dalil-dalil tentang dibolehkannya Qur'an <clears throat> pengundian di antaranya adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat yang ke-44 dan surat As-Saffat ayat ke-139 sampai 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta ladaihim" إذ يلقون أكلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون <clears throat> artinya anda wahai Muhammad tidak berada di sisi mereka anda wahai Muhammad tidak berada di sisi mereka idh yulquna aqlamahum ketika mereka melemparkan pena-pena mereka ayyuhum yakfulu Maryam siapakah di antara mereka yang akan memelihara yakni akan menjadi kafilnya Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun dan anda wahai Muhammad tidak berada di sisi mereka ketika mereka berselisih ketika mereka bersilang pendapat ketika mereka berseteru <clears throat> di zaman <clears throat> Maryam alaihissalam ya, di zaman beliau ketika beliau dilahirkan maka manusia saat itu berselisih pendapat siapa yang berhak ya menjadi kafilnya Maryam siapa yang berhak untuk memelihara Maryam ya terjadi perselisihan ya kemudian mereka akhirnya sepakat untuk mengundi mereka berangkat ke <clears throat> sungai kemudian melemparkan penak-penak mereka. Bagi yang penaknya itu tidak eh, kena arus, tidak terbawa arus, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan hal itu. Yani dialah yang berhak untuk memelihara atau menjadi kafilnya Maryam. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam menukasi dalam tafsirnya. Dan ternyata penaknya Zakaria lah yang tidak Eh, eh, terbawa arus. Oleh karena itu, Zakaria alaihi salam ya, yang berhak memelihara Maryam. <clears throat> nah, ini adalah dalil dari Al-Qur'an Al-Karim ya, bahwa diperbolehkannya diadakan pengundian. Kemudian dalil yang lain eh, surat As-Saffat ayat 139 dan 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ila al fulk al mashhun fasahama fakana minal mudhadin." Yunus itu termasuk rasul kata Allah Subhanahu wa taala, "Idh abaqa ila al fulk al mashhun fasahama fakana minal mudhadin." Ya. Kita lihat Nabi Yunus alaihi wasallam ketika berdakwah kaumnya tidak menerima dakwah dan ajakan Nabi Yunus alaihi assalam alaihi salatu wassalam. Akhirnya beliau meninggalkan kaumnya dan berjalan sampai ke tepi sungai eh, di tepi yakni di pantai ya. Kemudian ada kapal dan dia naik kapal tersebut kapal laut itu. Karena muatannya terlalu banyak kawat muatan terlalu banyak dan kapal laut itu di tengah, di tengah lautan tidak bisa maju dan tidak bisa mundur ya seandainya tidak ada yang dikeluarkan dari penumpangnya maka semua penumpang tenggelam ya tentunya harus ada pilihan harus ada pilihan apakah semua penumpangnya tenggelam atau harus ada yang keluar atau dikorbankan untuk berenang ya <clears throat> dilemparkan ke lautan ya ehm, kemudian mereka mengadakan qur'ah mereka mengadakan qur'ah yakni pengundian fasahama dalam dalam ayat ini fasahama fakana minal mudhadin fasahama fakana minal mudhadin maka Yunus bin alaihi salatu wasalam ikut undian. Nah, ikut pengundian. Ya, kemudian Allah katakan fakana minal mudhadin. Maka ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Akhirnya dilemparkanlah Yunus alaihi salatu wasalam ke laut dan tentunya dimakan atau dilahap oleh ikan. <clears throat> ya. Kemudian hidup di dalam perut ikan tersebut. Sebagaimana Eh, Allah sebutkan dalam Al-Quran tentunya Taib. <coughs> Ini sebagai dalil tentang bolehnya mengadakan pengundian ya. Sisi pendalilan dari dua ayat yang mulia ini Sebagaimana disebut oleh ulama Akhbar Allah Jalla wa'ala An Zakaria wa Yunus alaihimassalam أنهما استعملا القرآن وهذه القصص عن أنبيائه ساقها الله مساق الثناء وشرع من قبلنا إذا ساقه الله لنا مساق الثناء فإنه يكون شرعا لنا Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita bahwa apa yang terjadi di zaman Nabi Zakaria dan Nabi Yunus. Ya, Allah habarkan tentang Zakaria dan tentang Yunus alaihi masalam. Bahawa keduanya melakukan kur'ah, melakukan pengundian, ikut mengundi. Dan kisah-kisah ini tentang para nabinya yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, kisah dari sisi eh, thana, ya, Jadi siaknya <clears throat> artinya redaksinya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu redaksi pujian. Ya, redaksi pujian. Kata ulama, ini syariat mereka. Tentunya kan, syariat yang Allah syariatkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Alhamdulillah. Ya, balikum. Jadi syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di zaman eh, Zakaria dan Yunus. Syariat sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika redaksinya adalah redaksi pujian maka tentunya kata ulama fa innahu yakunu syar'an lana maka dia merupakan syariat untuk kita juga syariat untuk kaum muslimin syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya jadi inilah dua dari ayat Al-Qur'an yang pertama dari surat Ali Imran ayat yang ke-44 yang kedua dari surat As-Saffat ayat ke-139 dan ke-141 tentang masalah pengundian. Ya, tentang masalah pengundian. Dalil yang kedua. Marilah kita perhatikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Lau ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, <clears throat> seandainya manusia mengetahui tentang apa yang ada pada azan, panggilan untuk sholat, an-nida, azan, dan tentang sof yang pertama dalam sof sholat, sof berjamaah, yakni tentang pahala yang Allah siapkan dan tentang keutamaan itu. Thumma lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati tidak bisa menduduki saf yang pertama. Illa an yastahimu alaihi lastahamu, kecuali dengan cara melakukan pengundian lastahamu. Misalnya mereka melakukan pengundian. وجه الدلالة سيسي النليل أنداري حديث يامل إني <coughs> شيخ محمد بن صالح الثيمين رحمه الله تعالى بركاته فهذا نص واضح في أن القراءة تدخل في الأذان والصف الأول إذا تشاح فيهما لا إيه؟ بركاته فهذا نص واضح Ini merupakan nas yang jelas, ini merupakan nas yang jelas bahwa Qur'ah itu masuk dalam permasalahan azan dan dalam permasalahan menduduki saf yang pertama. Idza tasyahu fihima apabila terjadi perselisihan dalam masalah azan dan dalam masalah saf yang pertama ini. Misalkan ada dua orang saya eh, keduanya berselisih saya, keduanya ingin menjadi muadzin berselisih dan dilihat bahwa keduanya ini sama-sama eh, bagus ya seimbang Suara, tentunya e, cara bacanya bagus kemudian suaranya juga bagus keilmuannya juga sama amanahnya juga sama ya Tentunya kan tidak kita pilih salah satunya kemudian salah satunya dibiarkan begitu saja. Karena dua-duanya ingin. Ya. Atau ketika ada dua orang ingin memasuki soft yang pertama tinggal satu saja. Celah celah softnya cuma tinggal sisa satu. Dua orang mau masuk ke soft yang pertama ya dua orang mau masuk ke sofa yang pertama. Kemudian terjadi salah satu di antara mereka saya yang berhak, satu, satu lagi yang mengatakan saya yang berhak. Ya, maka bagaimana caranya? Caranya dengan qur'an Caranya dengan qur'an yakni dengan cara apa? Undian. Ya. Jadi diundi siapa yang keluar namanya dia mendapatkan kedudukan itu. Dia berhak misalkan masuk ke sof yang pertama atau dia berhak untuk menjadi muazin. Yang ketiga, yang ketiga adalah hadis An-Nu'man bin Bashir. Semoga Allah meridai keduanya ya. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qal beliau bersabda Mathalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safina fa'asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita bersabda perumpamaan orang yang menegakkan had-had Allah hukum-hukum Allah ya, dan orang yang terjatuh di dalamnya adalah seperti perumpamaan kata Rasulullah SAW Suatu kaum yang mereka melakukan undian di atas perahu kemudian ada yang mendapatkan tempat di atas dan ada yang mendapatkan tempat di bawah ya nah Sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Min fawaidi hadzal hadis", di antara faedah hadis yang mulia ini adalah beliau berkata ya, "Fi hadzal hadis isbatul qur'ati wa annaha jaizatun." Dalam hadis ini ditetapkan adanya qur'ah, ditetapkan adanya pengundian wa annaha jaizatun dan hal ini diperbolehkan hal ini diperbolehkan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala masalah berikutnya um, dalil berikutnya dalil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridai Aisyah radhiyallahu anha ya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه خرج بها معه Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika hendak bepergian, jika arada safaran, jika ingin safar. Apa yang dilakukan oleh beliau? Kata Aisyah, akra'a baina nisa'ihi. Akra'a baina nisa'ihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengadakan undian antara istri-istri beliau. Ya kita tahu bahwa istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sembilan yang ditinggal uh, beliau apa namanya meninggal. Dan Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam ya mengadakan Qur'ah ketika Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam ingin mengadakan safar ingin mengadakan safar mengadakan Qur'an karena tidak mungkin Rasulullah SAW safar kemudian dibawa semua ya maksudnya eh, tidak mungkin maksudnya tidak mungkin itu tidak sering ya tidak eh, Rasulullah SAW eh, safar membawa salah satu di antara mereka. Hmm. Seperti manusia atau sebagian kaum muslimin yang misalkan punya istri empat, punya istri empat, kan dia ketika safar dia pilih salah satunya yang akan menemani dia. Apakah yang tertua atau kedua atau ketiga atau keempat? Ketika empat istrinya itu untuk meminta untuk ikut ya dan terjadi perselisihan maka bagaimana caranya supaya hatinya tenang semuanya nah Rasulullah SAW mencontohkan di sini Rasulullah SAW mencontohkan dengan Quran kata Aisyah "Jika arada safaran an aqra'a baina nisa'ihi Rasulullah SAW apabila menginginkan safar Rasulullah SAW melakukan qur'ah antara istri-istri beliau. Fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha ya, siapa yang keluar undiannya maka Rasulullah SAW keluar bersama istrinya itu yang keluar e, namanya ya yang keluar sahmuha ya yang keluar undiannya الإمام النووي رحمه الله تعالى beliau berkata ففيه صحة الإقراء في القسم أو في القسم بين الزوجات وفي الأموال وفي العتق ونحو ذلك مما هو مقرر في كتب الفقه مما في معنى هذا ya. di dalamnya dibenarkan adanya ikra yakni Qur'an Kemudian dalam pembagian uh, kism baina zaujat antara istri ya pembagian untuk melakukan hal yang adil tentunya kemudian dalam amwal dalam harta dalam itiq memerdekakan budak wa nahwi dzalik dan yang semisalnya huwa mimma huwa muqarrarun fi kutubil fiqh mimma fi ma'na hadha dalam yang semisal dengan makna ini Dan tentunya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu kita perhatikan bahwa Qur'an ini ya atau undian yang dilakukan ini adalah merupakan dalil yang paling akhir, cara yang terakhir apabila memang tidak ada cara yang lain. Ya. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, Al-Qur'atu sabilun lit-ta'yini idza lam najid ghairaha. Bahwa Qur'ah ini adalah jalan untuk menentukan pilihan. Ya, apabila tidak ada jalan selain ini. Ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Dan hikmah, apa hikmah dari Qur'an? Hikmah dari pengundian ini ulama berkata bahwa hikmahnya adalah أنها تزيل ما في النفوس min الضغائن والأحقاد wal ahqad تقديم أحدهم an الآخر ahadihim تساوي الحقوق inda ya hikmahnya tentunya adalah menghilangkan kedengkian hiqd menghilangkan kedengkian yang ada dalam diri-diri orang ya ketika mengedepankan salah satu dari mereka ketika memiliki hak yang sama dan tidak bisa ditentukan siapa yang harus maju duluan ya maka tentunya disyariatkanlah Qur'an ini untuk menghilangkan mafsadah ini untuk mencegah mafsadah ini untuk mencegah adanya hak hiqd iri dengki ya karena kalau misalkan dua-duanya merasa berhak dua-duanya merasa berhak seperti dalam kasus tadi tentang azan dan kasus tadi tentang masalah soft yang pertama ketika ada dua orang merasa bisa dan merasa berhak maka diadakanlah cara Qur'an ini yang keduanya menerima ketika namanya keluar maka salah satunya mundur Nah ini. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salah Uthaymin dan beliau pun berkata di dalam kitab Asyarh al beliau berkata Al-Qur'atu yahsulu biha fakkul khusumati wan niza' fahiya tariqun syar'iyyun wa ayyu tariqin aqra'a bihi fa innahu jaizun li'annahu laysa laha kaifiyatun syar'iyyatun. Beliau berkata bahwa pengundian ini ya hikmahnya bisa menghilangkan perselisihan. Bisa mencegah perselisihan. Fahiyat tariqun syar'iyyun. Dan ini merupakan jalan syar'i. Artinya disyariatkan dan dalil-dalilnya sudah saya sebutkan. Dua dalil Al-Qur'anul Karim dan empat dalil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada kaifiat tertentu tentang tata cara Quran. Ya, ketika ada dua hal yang berselisih, kedua atau dua orang yang berselisih, dan kedua-duanya memang berhak dan tidak bisa kita tentukan karena sama dari sisi dari semua sisi maka kita berikan atau kita lakukan yang namanya qur'ah atau pengundian. Setelah kita mengetahui dalil dan penjelasan tentang makna dari kaidah ini, maka kita lihat contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di antara contoh adalah Syekh berkata, إذا تشاح اثنان في طلب الأذان أو الإقامة وقد تعادلت جميع صفاتهم في الأهلية ولم يرجح أو تعادل ترجيح فحينئذ أو تعادل الترجيح فحينئذ نرجع إلى القراءة لأنه يحصل بها التمييز عند تساوي الحقوق Ini contoh yang pertama. Ini contoh yang pertama adalah kasus adzan dan komat. Ya. Kalau ada dua orang kata Syekh Utsaimin, orang ini ta'adalat jami'u sifatihim fil ahliyah. Sama seimbang ya. Dari sifat yang dimiliki oleh dua orang ini dari sisi kelayakan untuk menjadi muadzin atau untuk menjadi mukim orang yang melakukan iqamah Kemudian eh, tidak ada hal yang bisa menguatkan salah satunya. Maka kata Syekh Sa'imin kita kembali ke Qur'an. Kita kembali ke Qur'an karena dengannya yahsulu biha at-tamyiz. Ya, dengan melakukan undian tersebut maka terlihatlah tamyiz ya. Artinya bisa dibedakan atau muncul Nah, berarti misalkan si fulan yang lebih berhak, maka eh, salah satunya tentunya akan menerima dengan lapang dada. Hilanglah yang namanya hikad, hilanglah yang namanya kedengkian dengan qur'an ini. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua. <clears throat> Idza jtama'a jama'atun yuriduna as salah faqala ahaduhum ataqaddam wa qala الثاني أنا ataqaddam apabila berkumpul jamaah mereka ingin sholat kemudian salah satu dari keduanya saya yang maju salah satu yang keduanya saya yang maju ya untuk jadi imam tentunya nah berselisih pendapat nah, ini bisa jadi terjadi bisa bisa juga terjadi maksud saya ya Misalkan dua-duanya ingin jadi imam. Dua-duanya ingin jadi imam. Kemudian kita lihat faida wa nazarna faida huma mutasawiyani fi kulil awsaf Kita lihat ternyata dua orang ini yang berselisih, saya yang berhak jadi imam, satunya saya berhak jadi imam. Dilihat ternyata kedua-duanya ini sifatnya dari sisi semua, eh, kebanyakan sisi semua sisi itu sama Ya, di sini saya berkata mutasawiyan fi kullil awsaf, dalam semua sisi, dalam semua sifat ini sama. Maka untuk menentukan siapa yang uh, dimajukan tentunya dengan cara Qur'an. Tentunya dengan cara diundi. Ya, pengundiannya bebas dengan cara bagaimana tidak ada kefiat tertentu. Apakah misalkan dengan cara misalkan ada namanya Ahmad sama Zaid. Ahmad dia berhak dia merasa saya berhak jadi imam Z merasa juga berhak jadi imam misalkan dengan cara kita tulis di kertas Ahmad yang kedua Zaid dilipat kemudian diletakkan di gelas lubangin dikit seperti kayak sebagian orang melakukannya itu nah kemudian namanya yang keluar dia yang berhak jadi imam misalkan nah ini dan caranya macam-macam undiannya seperti di, di, di zaman Nabi Zakaria dengan cara melemparkan pena ya tidak ada cara khusus bagaimana melakukan uh, Quran kemudian yang ketiga لو اشترك ثمانية في بدنة أو بقرة في الأضحية ya. contoh yang lain kalau ada delapan orang dia berserikat dalam korban ya kalau kambing satu kan nah ini menyembelih bakor sapi sapi bisa tujuh orang ternyata yang ikut adalah delapan orang nah ini gimana caranya ya gimana caranya فإنه لا بد أن يخرج واحد منهم وإلا فالأخير هو الخارج وإن لم يعلم الأخير فالقرآن Syekh Muhammad Salafin berkata, mesti salah satu di antara mereka keluar. Karena batasnya cuma tujuh. Tujuh berserikat untuk nyembelih satu hewan kurban seperti sapi, kerbau, ya. Nah, kita lihat salah satu harus keluar. Kita lihat orang yang terakhir kalau tahu ada orang yang terakhir, nanti yang terakhir misalkan ada namanya Ahmad Zaid, kemudian eh, yang terakhirnya yang nomor 8 misalkan eh, namanya Muhammad misalkan. Ya. Atau namanya Karim misalkan. Ya. Maka yang terakhir dia keluar. Kalau misalkan tidak diketahui siapa yang datang terakhir, nomor delapan, maka dibuatlah Quran ya, pengundian ya. karena nggak mungkin 88 ya ikut-ikutan ya. karena batasnya adalah 7 nah, ini salah satu contoh atau jalan keluar nah, ini terjadi ya terjadi di beberapa daerah ada bahkan sampai 9 orang ada 8 sampai 10 orang atau 8 orang ya buat yang namanya uh, Qur'an Kemudian yang keempat Yang keempat Contoh yang keempat adalah Syekh berkata Lau sabakatnani ila makanin liyabi'a fihi Kalau ada dua orang Kalau ada dua orang Ingin jual mengadakan Ingin ber, uh, berjualan Ada dua orang, dua-duanya ingin berjualan Mendatangi sebuah tempat Kemudian datangnya berbarengan. Datangnya berbarengan. Tempat itu hanya cukup untuk satu orang. Nah, ini bagaimana? Jadi perselisihan. Satu ngotot ingin dia merasa berhak ingin menempati tempat itu. Satu juga ngotot dia merasa berhak karena dia juga datang di situ. Ya. Qad kata Syafi'in bi an yakuna kullun wahidin wasala ila al-makan fi nafs al waqt wa lam wa lam yumkin tawzi' al-ard bainahuma bihaitsu la tattasi' illa limajjarin wahidin fa innahu la tariqu ila at-tamyiz wal halatu hadhihi illa bil Qur'an. Ya. Jadi kedua-duanya datang dalam waktu yang sama, waktu bersamaan, fi nafsil waqt. Tempatnya tidak cukup untuk dua orang, cukup satu orang. Terjadi perselisihan antara dua orang ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan Qur'an. Dengan pengundian. Siapa yang keluar namanya misalkan, maka dia berhak mendapatkannya. Ya. Keduanya harus sepakat. Nah, ini. Ini cara ya yang diperbolehkan dalam syariat dan sebagaimana ya dicontohkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran tadi bagaimana Nabi Zakaria ikut melakukan qur'ah pengundian, Nabi Yunus juga ikut melakukan qur'ah dalam surat As-Saffat. Ya, kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wa wasallam melakukannya ketika Rasul SAW ingin safar karena Rasul SAW ya, eh, tidak membawa semua istrinya ketika safar, maka caranya adalah dengan cara memilih dan memilihnya dengan cara Qur'an ya, dengan cara Qur'an ini di antara hikmahnya yang Allah Subhanahu eh, yang yang diketahui oleh ulama yang disebut oleh ulama ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Qur'an adalah untuk menghilangkan kedengkian di hati-hati manusia ya wallahu alam bisawab ini barangkali yang bisa kita baca dalam pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya kembalikan kepada Akhuna Fawaz untuk mengatur tanya jawab ini nanti. Nah. Nah, terima kasih Ustaz. Jazakallah heran atas bahasan yang telah disampaikan. Pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 pada layanan telepon atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz disampaikan tadi agar kita bisa mengambil faedah eh, yang lebih banyak lagi dari penjelasan yang akan kita simak. Baik, kita coba sapa yang pertama. Silakan 0218236543. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Bapak? Dari Suryadi dari Musirawas. Pak uh, Suryadi, betul? Iya. Silakan Pak Suryadi. Oh, sob dalam sholat berjamaah, Ustaz. Iya ada orang yang bilang katanya bila sob dalam berjamaah itu ada anak kecil atau anak yang belum balik hmm. itu memutuskan sob hmm. Pak itu betul Pak Sob mohon penjelasannya Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. <clears throat> Terima kasih atas pertanyaan Pak Suryadi eh, tadi ya. Iya. Apakah anak kecil itu memutus shaf dalam salat? Jawabannya tidak. Ya, anak kecil tidak memutus shaf dalam salat. Yang memutus shaf dalam salat adalah tiang. Ya. Adapun manusia dan anak kecil juga salat, ya, walaupun anak kecil, maka dia termasuk makmum. Termasuk makmum dan dihitung makmum. dan dia tidak memutus soft dalam dalam e, solat. Ya, adapun yang mengatakan dia memutus soft dalam solat, maka hendaknya mendatangkan dalil ya apakah di Al-Qur'an atau sunnah bahwa anak kecil itu memutus soft dalam solat. Allahu alam bisawab ya. baik nah terima kasih demikian Pak Suryadi di Musirawas semoga bermanfaat silakan di kesempatan yang kedua masih dari 021 8236543 kami coba sapa kembali Iya, Silakan. Nah, terputus. Kita angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Ini ada pertanyaan yang menarik dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah membaca sebuah kisah yang terjadi di eh, Saudi Arabia hmm. yang menyebutkan perseteruan dua bersaudara hingga eh, mencapai eh, pengadilan agama hmm. yang memperebutkan pengasuhan ibu mereka yang sudah sepuh. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini Ustaz. Hmm. Apakah dibenarkan dalam uh, mendapatkan sebuah hak atau sebuah kewajiban sebagaimana hmm. uh, mengasuh atau uh, birrul walidain ini hmm. kemudian uh, memperbutkannya hingga ke pengadilan. Walaupun sebenarnya sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi bisa diselesaikan dengan jalan qur'ah atau undian eh, hmm. tadi Ustaz. Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz. Iya. Baik. Terima kasih bagi penanya ya. Memang ada, saya juga pernah mendapatkan kisah itu di daerah Timur Tengah ya. Dan ini juga merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Sesuatu yang luar biasa bahwa mereka itu bagaimana ya perhatian sama orang tua sampai berebut. Kalau di, di di kita sebagian naudzubillah ya malah berlomba-lomba untuk menyingkirkan orang tua yang sudah tua rentalah, la haula wala quwata billah. Baik. Kembali ke permasalahan tadi bahwa memang boleh kalau misalkan seperti dengan Qur'an. Ya. Dengan e, eh, Qur'an. Ini di pengadaan pengundian karena sama-sama memiliki hak, ya. Sama-sama memiliki hak. Ya, tadi sudah dijelaskan dari, dari Quran dan dari Sunnah, ya. Uh, kalau misalkan sampai ke pengadilan seperti itu juga tidak masalah ya karena nanti dilihat oleh Eh, yang mengadili mana yang lebih tepat untuk orang tua ini ya untuk berada di eh, tempatnya nah, seperti itu karena kan juga pengadilan juga dia akan melihat dari banyak sisi ya dari kemampuan si anak masing-masing kemudian dari kasih sayang anak itu masing-masing ya dari kelemah lembutan si anak itu kan karena berbeda kadang-kadang ada sifat yang satu tidak dimiliki oleh sifat yang lain ya nah kemudian juga tidak mau qur'ah misalkan begitu ya sudah jalannya jalan apa pengadilan ini dibolehkan dibolehkan dan memang uh, harus ada pengadilan di sini harus ada pengadilan nanti hakimnya menentukan tuh hakim menentukan oh ini anak ini lebih sayang lebih bisa misalkan ya lebih luas waktunya ya lebih bisa ngurus dan diberikan kepada anak yang uh, memiliki kelebihan uh, dari berbagai sisi itu Nah itu lebih, masalah buat buat orang tuanya ya wallahu alam bishawab. iya baik terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan demikian penanya yang uh, mengirimkan pertanyaan via pesan singkat silakan di kesempatan berikutnya yang kedua dari penelpon 0218236543 silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari mana ibu dari Bandung. Silakan Ibu ke pertanyaannya. Nah, kadarullah terputus kembali. Silakan untuk Anda yang akan bertanya dengan uh, layanan telepon yang kami buka di 0218236543 ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu ke pertanyaan. Ya, dari Aisyah. Silakan. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini saya mau bertanya, mohon maaf lain tema juga. Saya mau bertanya tentang zikir bangun tidur yang membaca 10 ayat surah Ali Imran itu loh Bapak. Saya itu bingung cara membacanya. Saya itu setiap hari itu membacanya saya orang membaca Al-Quran gitu misalnya inna fi iya ya tidak uh, mungkin gitu hmm. Hmm. iya sudah yang jadi pertanyaannya maksudnya pertanyaannya tuh menentukan cara membaca ayatnya, itu ya? atau ya. bagaimana hmm. Iya, kan saya kalau membaca aja, ya? ayat baik. caranya membaca baik, gitu. Baik. Terima iya. kasih Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah uh, wallahu a'lam tata cara membacanya ya tidak disebutkan dalam hadis itu tapi membacanya membaca seperti membaca zikir biasa ya baca zikir ya ya jadi seperti apa yang kita baca seperti ayat kursi setelah sholat wajib kita baca Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la ya yang penting iqamatul huruf kata Syekh bin Bas rahimahullahu taala ketika membaca zikir-zikir ya artinya menegakkan hurufnya ya inna fi khalqis samawati wal ard dan seterusnya dibaca seperti itu ya jadi ini kan bagian dari zikir bagian dari zikir dan kita baca seperti seperti kita baca setelah sholat nah, seperti biasa yang, yang penting iqamatul huruf menegakkan huruf Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian Ibu yang bertanya tadi. Iya. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat yang berkesesuaian dengan tema kita Ustaz. Iya. Nah, dari hamba Allah di Makassar, kemudian hmm. pendengar lainnya di Jakarta yang tidak menyebutkan nama. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, terkait dengan undian ini, banyak hmm. di antara Eh, produsen atau uh, mereka yang menyelenggarakan jasa mm uh, yang mengadakan undian untuk melariskan apa yang mereka jual Ustaz. Iya. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bolehkah bagi kita untuk mengikuti undian-undian yang seperti itu Ustaz? Iya, Terima kasih Ustaz. Nah, terima kasih pertanyaannya. <clears throat> Iya. E, secara umum undian-undian seperti itu yang berhubungan dengan apa namanya e, tadi disebutkan jasa ya e, iya itu dilihat ya kalau misalkan ada untung ruginya kita misalkan walau dengan SMS misalkan yeah. sudah keluar, keluarkan biaya tuh yeah. keluarkan biaya terus pendaftaran yang pendaftaran misalkan nanti ada door prize misalkan begitu kan gitu itu nggak boleh itu nggak boleh karena apa? Kita keluarkan biaya, kita rugi atau sebagian orang rugi dan dia banyak mengambil uang juga kan gitu. Kemudian diberikan kepada orang yang mendapatkan doropres itu. Itu dari mana duitnya? Kan gitu. Itu dari mana? Ini yang undian kalau undian semacam ini nggak boleh, haram jelas sekali. Ya. Jelas sekali haram. Sama seperti gini kasusnya. Kalau ada misalkan orang e, memiliki mobil, dua orang memiliki mobil. Dua orang memiliki mobil sama-sama eh, mobil itu dia berserikat nih, ya. Dia berserikat. Ya, mobil itu eh, dia beli misalkan harganya 100 juta. Ya, 100 juta. 150 juta, 150 juta. Ya sudah sekarang kita kurang saja deh misalkan pakai undian ya. Nanti yang keluar namanya dia dapat mobil ini. Boleh nggak seperti ini? Ini nggak boleh. Ya, karena ini sudah maisir judi ya, yang tadi itu juga judi ya seperti itu wallahu alam iswab ya kalau kaitannya hmm. dengan produk yang eh, kita tidak dirugikan Ustaz. Mm -hmm. Misalnya membeli suatu, suatu produk kemudian mm -hmm. kemasannya Ada, kita mm -hmm, eh, di, dikembalikan untuk kemudian diundi. Bagaimana mm -hmm. Oh, Artinya tidak tidak tidak ada mm -hmm. kerugian dari konsumen begitu. Yeah. Tapi Kalau misalkan tidak ada kerugian, ya seperti misalkan ada tuh kan, seperti kita belanja di mall. Iya. Terus ada semacam ya, ada apa sih truk atau apa? Iya. Ini nanti yang warna ini dapat diskon sekian, ya, ya seperti itu. Itu enggak tidak termasuk karena itu bagian daripada hadiah hmm, hmm, hmm. itu bagian daripada hadiah ya dan tidak termasuk uh, untung rugi di situ hmm. Nah. Allah alam soal. baik hmm. terima kasih demikian untuk uh, hamba Allah di Makassar kemudian Umu Afifah dan pendengar lainnya yang bertanya hal yang sama baik dari pesan singkat berikutnya ini ada iya. pertanyaan yang juga uh, perlu penjelasan dari yeah. beberapa penanya dari Pak Riki kemudian dari Umu Haya di eh, Tangerang dan lainnya hmm. yang bertanya tentang undian arisan ini ya, Ustaz. Hmm. Apakah diperbolehkan ah, iya, Ustaz iya, iya, arisan iya. Uh, yang iya, diikuti oleh uh, sekian orang kemudian bergilir mendapatkan uh, tabungan atau hadiah-hadiah yang ditentukan begitu Ustaz. Betul. Ya, tentang arisan memang banyak bertanya tentang masalah ini ya. Wallahu a'lam isab. E, eh, sejauh ini ana masih melihat itu diperbolehkan arisannya ya. Karena kan tidak ada kerugian di situ. Ya, berkumpul dengan 10 orang, kemudian e, dia mengundi, kemudian keluarlah misalkan siapa namanya misalkan misalkan ada sebenarnya 10 orang namanya Ahmad, Zaid, ya kemudian e, Imran, ya seperti 10 orang itu kan gitu eh, seratus ribuan misalkan seratus ribuan setiap bulannya kemudian keluar namanya Z dulu misalkan itu tidak masalah nah, dia mendapatkan uh, utuh kan uang itu dan dia pun akan ikut terus nah, seperti itu maka Allah alam biswab arisan ini tidak termasuk undian yang tadi mesir ya tidak termasuk Allah alam biswab baik Demikian untuk Bapak Riki dan beberapa penanya yang lain. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik ikhwatul Islam pendengar dan pemirsa, kita berikan kesempatan yang berikutnya dari telepon kembali 0218236543. Iya. Silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak eh, bisa diangkat suaranya terlebih dahulu, Bapak. Dengan Bapak siapa dari mana? Dari Bapak Rosi dari Madura. Bapak uh, Roji ya, betul? Bapak Rosi dari Madura. Rosi, alhamdulillah dari Madura. Alhamdulillah suaranya sudah jelas. Silakan Pak ke pertanyaannya Pak Roji. Pak Rosi. Ya. Pertanyaannya bagaimana hukumnya orang jualan berhadiah itu? Apakah boleh atau tidak boleh? Iya. Iya. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Eh, jualan berhadiah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Eh, ini termasuk kalau Anda melihat ya eh syubhat dan oleh karena itu lebih baik dihindari. Hindari ya. Dihindari karena eh, bisa mengundang orang kan untuk membeli kan gitu bisa jadi uh, uangnya dari dari apa namanya uh, apa eh, yang ada gitu kan itu tapi uh, anda belum bisa menjawab secara apa namanya uh, detail dan itunya bisa nanti bisa tanyakan ke Ustadz yang lebih tahu tentang, tentang masalah ini ke Ustadz Erwandi ya karena tidak mutlak juga tidak boleh kita lihat bagaimana nanti ya, eh, keadaannya seperti itu Allah alam bisawab Anda tunda dulu pertanyaannya ya. Baik, baik. Demikian ya. untuk Bapak Rosi di uh, Madura. Simak terus bahasan dari uh, bab ini. Semoga kita bisa kembali mendapatkan faedah dari beliau. Ya. Baik, silakan untuk Anda yang akan bertanya kembali di 0218236543. Iya. Nah. Silahkan Bapak atau Ibu yang sudah masuk Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari mana Bapak silahkan, dengan siapa? Iya, menanyakan masalah sholat Tahiyatul masjid Bapak Iya, terkait yeah. sholat ya Dengan Bapak yeah. siapa Pak? Ya Dengan siapa? Dengan Pak Junedi Pak di Balikpapan Pak Junedi. ya silakan ya. Pak Junedi. Nah, kalau kita mendatangi masjid Nah, di masjid sudah sedang azan dan nah, selesai azan apakah kita melaksanakan sholat sunatul masjid atau sholat kabliyah? Sudah, iya. Iya. Iya. Baik. Cukup Bapak? Cukup Bapak. Terima kasih. Mm hmm Baik. Iya Pak. Nah, silakan. Ya. Kalau misalkan Bapak masuk ke masjid, maka sholat sunnah qabliyah sudah sudah mencakup sholat tahiyatul masjid ya salat sunnah qabliyah sudah mencakup salat tahiyatul masjid ya kan hadis salat tahiyatul masjid itu umum Rasulullah SAW bersabda idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Dan ini bisa terwakili dengan sholat qabliyah. Contoh misalkan, bapak masuk e, eh, sholat subuh misalkan, sholat subuh, ya sholat subuh kemudian eh, untuk sholat subuh maksud saya untuk sholat subuh azan nah, kemudian sholat niat sunnah eh, fajar dua rakaat yang pahalanya Rasulullah SAW mengatakan rakaat al-fajri khairun min dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar itu lebih kuat daripada dunia beserta isinya. Ya, jadi langsung saja Sholat niat qobliyah itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Ya. Nah, ketika misalkan masuk di tidak ada hubungan dengan qobliyah eh, maka salat dua rakaat ya salat dua rakaat ya jadi eh, kembali ke masalah sunnah qobliyah atau ba'diyah memang ini harus di, di, di, dijaga ya karena Rasulullah SAW dalam hadis Muslim menyampaikan bahwa pahala yang sangat besar yakni barang siapa yang menjaga, menjaga sholat 12 kali ya sehari semalam Allah akan bangunkan rumah di surga. Allah akan bangunkan rumah di surga. Ini yani dua rakaat sebelum fajar, empat rakaat sebelum eh, zuhur, dua rakaat setelah zuhur, kemudian dua rakaat ba'da maghrib, dua rakaat ba'da eh, isya. Ini dijaga ya. Nah, jadi itu eh, tentang sholat tahiyat al-masjid. Kalau berbarengan dengan qobliyah, kita niat qobliyah sudah mencakup uh, tahiyatul masjid. Wallahu a'lam Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian Bapak yang di balik papan semoga bermanfaat. Kita angkat kembali Ustaz dari pesan singkat. Ini iya. ada uh, dua penanya yang bertanya hal yang sama. Ustaz saya pernah safar bersama beberapa uh, rekan iya. dan di saat uh, masuk uh, waktu sholat di antara kami tidak ada yang mau menjadi imam Ustaz. Akhirnya uh, kami mengundi siapa yang menjadi imam. <laughs> Apakah boleh demikian Ustaz? Ya, boleh ini juga boleh. Iya, ya. Ada ada yang jadi imam ya. um, <laughs> boleh juga ini juga diundi ya. Karena yang namanya apa namanya e, kalau misalkan tidak ada yang maju ini juga muskilah juga ya kasusnya sama seperti kasus kasusnya ya e, sama dengan ada yang berebut kan gitu ini tidak ada sama sekali sudah diundi nanti e, siapa yang keluar maka dia jadi imam kalau seandainya itu merasa sama semua iya. kemudian tidak ada yang mau maju nah itu tapi kalau misalkan gini Kasusnya adalah ternyata eh, yang pinternya nggak mau maju. Tawadu. Eh, Tahu, misalnya tawadu ini <laughs> tawadu yang salah, ya kan? Misalkan dia punya hafalan 10 juz, yang lainnya punya hafalan 5 juz misalkan. Ya. Yang 10 juz ah nggak mau ah kan gitu. Hmm. Ah nggak mau kemudian yang lain nggak mau juga. Nah, ini yang salah. Ya. Harus yang 10 juz maju. Nah itu. Tapi kalau sama-sama lima juz semua, tidak ada yang maju, pakai Qur'an. Nah itu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih, masa yang kurang maju kan ini tidak bagus. Nah, Walaupun boleh ya imamatul mafdul al-fadil ya, tapi ini tidak pas sebenarnya. Tapi kalau misalkan sama semua tidak ada yang maju pakai qur'an itu. Allah alam misal. Baik. Hmm. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat tadi pertanyaan Pak Hendy di Bekasi, Ustaz. Iya. Ustaz terkait dengan undian yang disampaikan eh, tadi dan dicontohkan hmm. Eh, dan pernah diamalkan oleh eh, para salaf hmm. diantaranya Rasulullah dan para sahabatnya. Hmm. Yang jadi pertanyaan bagaimana Ustaz kefiatnya Ustaz? Hmm. Apakah dengan menuliskan nama diantara anggota undian tersebut hmm. atau bisa dengan menggunakan alat bantu semisal, semisal koin, uh, koin hmm. uang atau yang lainnya atau mungkin dengan ada istilah uh, home atau sweet begitu Ustaz. Apakah diperbolehkan demikian? Iya, demikian iya. Pak Hendi di Bekasi Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Eh, tentang undian untuk menentukan tadi ya. Jadi untuk lil mutasawi ya tentu sesuatu yang sama itu tadi kata ulama tidak ada tata cara tertentu. Hmm. Ya Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bilang tidak ada kefiat tertentu dalam masalah uh, undian. Dengan cara apa saja yang itu adalah bisa memunculkan dari salah satu dari beberapa yang berseteru iya. ya yang beberapa yang berselisih untuk menentukan siapa yang berhak itu dengan cara apapun nah. itu namanya undian itu namanya Qur'an ya jadi itu namanya Quran ya. Oleh karena itu eh, kita lihat tidak ada cara yang khusus dalam Quran itu. Ya, di zaman Nabi Zakaria tadi kan itu dijelaskan ya wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam ya anda wahai Muhammad tidak berada di sisi mereka tidak berada di tengah-tengah mereka id yulquna aqlamahum Allah sebutkan ketika mereka melemparkan pena-pena mereka ya untuk menentukan siapa di antara mereka yang berhak untuk memelihara eh, Maryam untuk menjadi kafilnya Maryam nah dijelaskan oleh ulama caranya waktu itu adalah mereka sepakat datang ke tepi sungai kemudian mereka lemparkan pena-pena itu ketika penanya eh, terbawa arus nah, mereka enggak penanya eh, terbawa arus sampai ada pena Nabi Zakaria yang tidak terbawa arus nah Eh, Nabi Zakaria yang berhak untuk mendapatkan uh, apa namanya untuk mendapatkan hak memelihara Maryam untuk kafilnya Maryam karena terjadi perseteruan di antara mereka ya nah, itu kemudian boleh juga dengan cara Qur'an uh, eh, gelas ya taruh nama-nama orang di gelas tersebut kemudian dikeluarkan salah satunya yang keluar siapa gitu ya jadi um, berbagai macam cara dan tidak ada satu cara yang khusus yang itu adalah masuk ke dalam hukum Qur'an, hukum pengundian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Nah. Walaupun dengan cara yang tadi disebutkan, home iya, pimpa juga bisa. Tidak ada masalah saja. Ya? Iya, iya. Bukan apa ciri atau Bukan. ciri khas orang di luar Islam kemudian hmm. kita ambil. Iya. Tidak tidak tidak, tidak termasuk itu saja. Ya? Tidak. Hmm. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Demikian Pak Hendi di Bekasi. Semoga bermanfaat hmm. untuk. Eh, Bapak dan pendengar lainnya yang menyampaikan pertanyaan yang sama. Masih ada waktu saja? Ya? Boleh, silakan. Baik. Ya. Kita berikan kesempatan enam dari pendengar melalui telepon kembali 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dari mana? Nah, ini dengan, Ujang Ustaz. Pak Ujang di mana? Di Jakarta. Silakan ya, Pak Ujang. Pak Ujang. Nah, ini Ustaz eh, hmm. menanyakan uh, ada seseorang yang dia uh, seorang pengajar Al-Quran gitu ya, di suatu masjid dan dan dia melihat di masjid itu <clears throat> imamnya itu bacaannya masih masih banyak salahnya gitu dari al-fatihahnya gitu yeah. apakah si pusat itu boleh masuk aja gitu dia menjadi imam ataukah biarkan saja hmm. uh, imam tetap di situ yang maju menjadi imam biarpun hmm. dia maksudnya tadi masuk masuk tanpa izin dulu atau sudah ini Pak Ujang? Nah, misalkan langsung maju aja langsung gitu. maju aja begitu ya hmm. tanpa ya, karena ada Konfirmasinya si di itu udah melihat ini bacaannya masih perlu perbaikan. Iya, gitu. iya. Hmm. Baik. Nah, baik. Terima kasih. Ya. Pak Ujang, terima ya, kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi iya. wabarakatuh. Jawabannya singkatnya adalah tidak halal bagi siapapun ya yang memasuki masjid siapapun untuk mengimami atau untuk jadi imam di masjid tersebut kalau sudah ada imam rawatib. Ya, walaupun eh, imam rawatibnya bacaannya itu banyak salahnya. Ya. Walaupun imam rawatibnya bacaannya banyak salahnya. Ya kalau kan bacaan seseorang itu bertingkat-tingkat, ya. Selama lahannya lahan khafi, ya. Walaupun lahan jali itu nggak boleh kita me maju tiba-tiba ngerebut ya, jadi imam, ya. Karena nggak halal. Itu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nggak halal bagi seseorang imami eh, di masjid orang lain kecuali dengan izin, ya, kecuali dengan izin misalnya diizinkan oleh pihak BKM atau imamnya untuk um, kita jadi imam maka boleh tapi kalau misalkan kita tiba-tiba ujung-ujung jadi imam ini haram haram walaupun misalkan kita bacaannya bagus walaupun kita bacaannya nggak ada salahnya menurut kita ya walaupun bacaannya sesuai makhrajnya sifatnya panjang pendeknya kemudian tajwidnya bagus kiroatnya bagus ya kemudian kita tanpa izin dari imam setempat ini hukumnya haram ya wallahu a'lam bishawab ini saja barangkali ah, terima kasih jazakallahu khairan mhm. mungkin ada ikhtitam ya uh, ya alhamdulillah ya para pemirsa TV Roja dan pendengar radio Roja yang Allah muliakan kita membahas tentang masalah yang penting yakni tentang al-qur'atu tariqun syar'iyyun lil mutasawiyat bahwa Qur'an itu atau pengundian itu bisa dilakukan bagi eh, ketika ada hal-hal yang sama yang tidak bisa ditentukan ya siapa yang berhak untuk mendapatkannya ya dan ini merupakan tariqun syar'i kata Syekh Utsaimin ya cara yang disyariatkan ya oleh karena itu ketika ada dua berselisih kedua-duanya sama sifatnya maka bisa dilakukan pengundian dan ini sebagaimana didasari oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw alaihi wasallam di antaranya kisah Maryam dan Nabi Zakaria, kemudian kisah Nabi Yunus yang ada disebut di surat As-Saffat, kemudian bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan Qur'an undian ketika mau safar, ya, maka beliau memilih salah satu dari istri beliau dengan cara Qur'an. Wallahu a'lam ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Dan saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilahi ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.